mati ibuke. Biasane bapak itu rada sembrono. Apa maneh bapakne ngentap, ngentup ae. Mrono ngentup, mrono ngentup. Tawon des. Sing cerdas samene. Sehingga pendidikan anaknya kacar-kacir. tidak terkontrol dengan baik. Ini namanya yatim perasaan. Yatim apa, Pak? Mulai saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Bila ada orang sukses dan berhasil, tanyalah dua hal. Siapa ibu yang melahirkan dan siapa istrinya? Karena ibu mempunyai peran yang strategis di dalam pendidikan anak. Ibulah merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bohong sholli Muhammad. Nek ibu neu kecapan. Shopping melulu. Gosip melulu saya rasa sulit untuk bisa menciptakan anak yang berkualitas. Understand? Nek ono wong sukses lan berhasil, gak usah sampean takoni pirang puluh tahun mondok eh nduk ndi kuliahe. Takono orang perkara, sapa ibu sing lahirno dan siapa istrinya. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut? Penderitaan itu tidak hanya berupa pengorbanan sebagian dari waktu hidupnya untuk memelihara anaknya. Tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kandungan. Allahumma alam ala Muhammad. Rungokno lho ya. Sampeyan ngaji merono-merono durung tahu keterangan ini. saya sampeyan tangisi awak sampeyan dhewe sadurunge ditangisi wong liya, nek sampeyan kok gak iso bekti nang wong tuwa loro ini terutama kepada ibunya. Pak. Hati penderitaan yang dialami seorang ibu itu tidak sekedar dalam memeliharanya anaknya. Tetapi juga penderitaan jasmani dan rohani. Seorang ibu juga menyediakan zat-zat penting dalam tubuhnya untuk makanan anaknya selama anaknya masih berupa janin di dalam kan Samin bayang loh. Kadang-kadang mentang-mentang tadi pegawai golongan 2 a jadi makmurno ibu ini ibu ini tadi pembantu. Dikokon ngumban nongol, telonoi. Lho ngono iku jarene makmurno ibune. Endi wonge? Mburi. Baru dari Siantar Top. Wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri. Oh, tata. Berdua. Rame-rame. Oh, lebih mantap, lebih puas. Awas Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Ini kopinya, Mas. Memang enak ngopi kayak gini. Oke. pesan rokok seperti biasanya. Rokok yang biasanya sampean pesen itu Sesudah lahir ke dunia, sang anak itu lalu disusukannya dalam masa dua tahun. Air susu ibu atau ASI juga terdiri dari zat-zat penting dalam darah ibu. Kurang ya? yang disuguhkan dengan kasih sayang untuk dihisap oleh anaknya. Stop. Ono wong wedok wayu nyusoni anake sampean liwat, tadi ditutup pas susuwe. Apa sebab? Saking tingginya kasih sayang ibu kepadanya, ono sapa dibuka. Kadang-kadang gak nganut Al-Quran, gak gelem nyusoni anak, nganut bintang film, nganut artis, wanita model. Anak eh gak dikasih asi, tapi disusoni sapi. Susoni apa? Sehingga tadi ngarek, wangel dicetak agama. Dituturi, mecicil mendelik. Nek disowok ngidoni. Ngidoni. Itu semuanya bukan sebab tapi sudah merupakan akibat. Sejak kecil disusoni Terus kasih dilawan Pak Quran ini Pak. saya mendelok saya itu. Tinggal ya arek ya Allah. Tak angen-angen. Banyak wong tua-tua saiki wani mana gak gelem nyusoni. Malam ini saya kumpas tuntas mudah-mudahan berkah dan manfaat. Bisa dilanjut? Dalam asi nopo asi mang? Iya, mau saya dibaleni Dalam asi terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Dan untuk mencegah segala macam penyakit. Mulai putu kula ini gak disusun ibu ini ngamuk-ngamuk teman kula. Satu liter ASI dengan satu drum susu sapi, kualitasnya masih hebat satu liter ASI. Karena di dalamnya ada zat-zat yang tidak dimiliki oleh susu sapi. Telo narek sing nyusu ibu nila cerdas-cerdas. Tapi nek nyusu sapi kok dadine wong gak roisin. udah. Udoe. Meneng-meneng, Insya Allah jahit no pakaian kencengi udel dibedel. Jadi ini mode. Pak, Di dalam ASI ini terdapat segala macam zat yang diperlukan untuk pertumbuhan jasmani dan rohani anak. Dan untuk mencegah segala macam delokon bayi sing disusoni asi. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat. Bisa dilanjut? Zat-zat ini tidak terdapat pada susu sapi. Wis terang memang. Oleh karena itu susu sapi dan yang sejenisnya tidak akan sama mutunya dengan ASI. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Insyaallah segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. Ngono temenan, Pak. Apa mertem teko negara ndiae? Segala macam susu bubuk atau susu kaleng tidak ada yang sama mutunya dengan ASI. Tuh ini kok akeh wong wedok gak gelem nyusoni anake kula. Mboten saged kula mikir mboten saged. Allah. ini gak mampu susu asli ibu susu ibu ya Allah. Pertumbuhannya ya lambat. Gini betul. Gampang kena penyak. Loro-loron. Si suwuk nang Gusali mbok meno jenenge tuh <laughs> Tutu Salam kunang ibu eh gak usah kaken kaya Ayo balik nang Quran gelem nyusui anaknya. Understand? Yeah. Seorang ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anaknya dengan ASI. Siapa sing nganjurno? Allah Subhanahu Janganlah ia menggantinya dengan susu bubuk kecuali dalam situasi yang sangat terpaksa. Boleh kita ganti dengan susu bubuk, susu kaleng dengan catatan situasinya sangat ter mendapatkan asi dari ibunya adalah hak anak. Catatan temenan ini. Mendapatkan asi dari ibunya adalah hak anak dan menyusui anak adalah suatu kewajiban yang telah dibebakan Allah kepada ibunya. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Istimewa ngaji malam ini, istimewa ngaji malam ini. Haddasana Kutaibah bin Sa'id. Haddasana Jalil. An Umar radabni Qaqa ibni Subruma An Abi Zur'a An Abi Hurairah radhiyallahu an kal jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal Ya Rasulullah Man ahakkun nasi bi husni sahabati kal ummuka Kol summaman kol summa ummuka. Kol summaman kol summa ummuka. Kol summaman kol summa abuka. Mutafakun alih. Diterjemah noni. Abu Ira-Ira berkata, ada seorang laki-laki datang kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Mutafakun Ali. Allahumma salli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Adapun tentang lamanya menyusui anak, Al-Quran telah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya paling lama dua tahun. Ono anu tahun 2016 lagi ibu menyusui anak rong tahun. Pak, jarang. Polae gak nganut Quran nyontoh artis-artis wanita-wanita model itu. Adapun tentang lamanya menyusui anak, Al-Quran telah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anaknya paling lama dua sebagaimana yang telah ditegaskan dalam surat Luqman ayat 14. Dalam ayat lain Allah menentukan masa dalam menyusui anak selama dua tahun. Hal ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak. Pak. Surat Luqman ayat 14 ini kita padukan dengan surat Al-Baqarah ayat 230 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa insana biwalidayi iksana. Hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalasuna sahra. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma sholli Muhammad. Kulo terang nih muka-muka tadi ilmu sing manfaat dan barokah. Lukman 14 Al-Baqarah 233 Surat Al-Ahqaf ayat 15 Pengertian ayat di atas adalah waktu yang dibutuhkan seorang ibu mengandung anaknya minimal enam bulan. Dan masa menyusui 24 bulan atau dua tahun. Jika keduanya dijumlahkan akan ketemu bilangan 30 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing paham alhamdulillah. Sing gak paham ya alhamdulillah. Al-Quran mengajarkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dalam masa dua tahun. Pada ayat 233 surat Al-Baqarah diterangkan bahwa masa menyusui dua tahun itu adalah bagi seorang ibu yang hendak menyusui anaknya dengan sempurna. Maksudnya, bila ada suatu halangan atau masa dua tahun itu dirasakan amat berat, maka boleh dikurangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa biasanya masyarakat ono istilah kesundulan. Napa? bayi itu teng papat Wahyan Masya Allah, bapak ini subur, sandal keliru meteng. Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya. Ada hikmah tersendiri. Yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Stop. Ngono kabi top iki saka Quran iki. Coba sampean terapno. Gelem nyusoni anake sama rong tahun. Insyaallah gak meteng-meteng ae. Rungono. <laughs> Masa menyusui dua tahun mengandung hikmah lainnya yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga tahun. Tapi ini gagal menyusun, ya Allah. Insya Allah, caca ini umur setahun, ini mat. Ini loh. Iku sing kudungan-kudungan iku rungu tangga iku. Mulai ana badai-badian wong guyon iso lara ndi? Bayi karo sunat. Ngono nggih? Nek sing ditakon wong lanang, mesti ngomong soro sunat. Boleh gak tau bayi. Sak bali nek cintakan wong, oh, soro bayi. Insyaallah dibantah kan orang lanang lah nek sira bayi kok niku balik-balik bayi Jadi masa menyusui dua tahun mengandung hikmat tersendiri, yaitu untuk mengurangi angka kelahiran. Cero doa arang, kak ngecek ngecek, paham betul? Ono spasi nih. Dengan menjalankan pengaturan yang alami ini, seorang ibu hanya akan melahirkan paling cepat sekali dalam masa tiga atau kurang sedikit. Sebab dalam masa menyusui, seorang perempuan pada umumnya sukar untuk hamil kembali. Pola energi ini disedet bayi mang lho paham napa betul? Tapi nek dilepas alias disabet, tuh ditayoi penting. Wes, kau nang Gusali kan lo nong. Tak delok pun dibuka sini kicik alit buka saken. Gusali napa jenengan tos ngertos apa ya, Gusali? Apa iku buat kenging semayan. Pak. Sebab wong wedok iku nek nyusoni pada umumnya sukar untuk hamil kembali. Karena zat-zat energi gizi yang dikandung oleh sang ibu disedot bayi niku. Paham napa mboten? Sehingga relatif kurang subur nek didayoi mboten dadi bibit. Ngertas napa badan? Iku ngerti sing kupluki kowe. Kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud baik dari berbuat baik dalam ayat ini adalah agar manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan bersyukur pula kepada ibu bapak karena keduanya yang membesarkan, memelihara, dan mendidik serta bertanggung jawab atas diri mereka. Sejak dalam kandungan sampai mereka dewasa dan sanggup berdiri sendiri. Masya Allah, wong tua, ya. wong tua sih gak mangan timbang anak singkat gak mangan. Pak. Berjados. ne ana wong tua mangan kok lali Periksa no waras agak iku Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya. Luwe-luwe uang ekonomi lemah, Pak. Ya Allah. Arek saiki, ya nek arek biyen. tulinan itu, mobil-mobilan dari payar kembangnya tebu. Kulitnya jeruk. Ngerti betul? Arek saiki monton juk sing rimut niku, Pak. Cek. Arek bapakne gak nyambut gawe. ya anak, ono es liwat. Nelongso napa mboten? Ini gila. Masa membesarkan anak merupakan masa sulit karena ibu bapak menanggung segala macam kesusahan dan penderitaan. Baik dalam menjaga maupun dalam usaha mencarikan nafkah anaknya. Stop. Mulai bilang-bilang wong dosane dispura be Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sholat malamnya, karena pegele golek no sandang pangan kanggo anak bujuni dan keluarga sing ikhlas ya pirang-pirang wong dosane disepuro karo Allah duduk krono solati, duduk krono posoi, duduk krono salat dalwe tapi rekoso eh golek no sandang pangan anak ibu juni dan ini. اللهم صل على Muhammad Ibu bapak dalam ayat ini disebutkan secara umum. Tidak membedakan antara ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Kau no keterangan muslim non muslim kau no. Umum. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya. Apakah ibu bapaknya itu muslim atau kafir? Paham napa mboten? Pemahaman zaman saiki. Di era global ini banyak aliran-aliran sesat dan aliran-aliran sesaat. Akeh wong utange akeh ditagih wong aku dadi nak Wonten ayat menika mboten enten keterangan bapak niku muslim apa gak muslim mboten enten. Ibu bapak dalam ayat ini disebutkan secara umum tidak membedakan antara ibu bapak yang muslim dengan yang kafir. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa anak wajib berbuat baik kepada ibu bapaknya Apakah ibu bapaknya itu muslim atau kafir? Allahumma sholli ala Muhammad. Kuatan nih kadang-kadang di rumah tangga iku mau macam-macam sak omah yo akeh kok, Pak. Di samping apa yang disebutkan di atas masih ada beberapa hal yang mengharuskan anak menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapak. Antara lain, Ibu dan bapak telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Total. Tanpa reserve. Understand? Cinta dan kasih sayang anak itu terwujud dalam berbagai bentuk. Di antaranya ialah membesarkan, mendidik, menjaga, dan memenuhi keinginan-keinginan anaknya. Nek ya, wis anak sing jaluk bapak iku wis mbuyu apa rek daya. E. Nggih ten? Selagi de bapak pun ndak malang nak. Jaluk apa kon takai? Asal gak jaluk lentang ae. Ngono bapakne. ini bapak ini jiwa e besar. Bapak dijawi anak, ya mbok nak, mbok kuno kono ngalu, bapak sempel. <laughs> Dua, anak adalah buah hati dan jantung dari ibu bapaknya. Seperti yang disebutkan dalam suatu suatu riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddasani Abu Ma'mar Ismail ibnu Ibrahim Al-Hudalli Haddasana Sufyan An Amrin An Ibni Abi Mulaika Anil Miswari Ibni Makhrama Qal Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Innama Fatimah Bad'atun minni Yu'dini Ma'adaha Rawahu Muslim Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku. Apabila ada sesuatu yang menyakitinya, maka akan membuatku sakit pula. Rawahu Muslim. Allahumma Masalah ala Muhammad. Allahumma Masalah ala Muhammad. Tiga sejak dalam kandungan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu dilahirkan ke dunia hingga dewasa. Kebutuhan makan, minum, pakaian, dan keperluan lain anak-anak ditanggung oleh ibu bapaknya. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Sampai tak ceritani ya Pak. Bung tiga ngaji temenan ini dah. Kisah Alkoma. Kisah apa Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alkoma. Dia seorang pemuda yang giat beribadah. Rajin sholat. Banyak puasa. Dan suka bersedekah. Top napa mboten? Dadi nek arek enom kok sholati rajin, insyaallah Posoi e kuat terus seneng sedekah. Itu pemuda yang luar biasa. Percaya napa mboten? Dari arek saiki gak cukup top, tapi top mar Suatu ketika dia sakit keras, loro alkomai. Maka istrinya mengirim utusan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alkoma. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengutus Amar bin Yasir. Suhaib Ar-Rumi dan Bilal bin Rabah. Untuk melihat keadaan Alkomah. Itu Kanjeng Nabi ngoten nene. Sayange karo sahabat. Ini ada sahabat iku loro insyaallah lamun gak iso ndelok dhewe, utusan untuk melihat. Itu di antara akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, no pemimpin zaman saya ini anak buah loro diparani ngoten. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Pergilah ke rumah Alkoma dan talkenlah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak ada loro keras, sekarat itu talkinen. Sebab hal itu telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa keliru, orang-orang sekarat loro nemen dijak. Cerdas cermat deh. Mak. Tambak sing nduk mblukit iki kanggo sapa, Mak? Tambak nundi? Mblulu kidul niku lho. Makne ndak. Moro mana naik jenai. Aku nani, Mak. Inova iki kanggo sapa? makni saking cintai karo pengajian. Innova iku bagiane Gus Ali. Kira-kira nek makni ngomong dikekno temen apa gak diakoni? Jadi ini anak orang tua sopo ae dulur konco loro nemen talkinen itu sangat membantu. Allahumma sholli Muhammad. Ya, ketika sahabat ini pergi ke rumah Alkoma, Insya Allah dan melihat keadaannya. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Alkoma. Ternyata saat itu Alkoma sudah dalam keadaan nazak. Maka segeralah mereka mentalkinnya namun ternyata lesan Alkoma tidak bisa mengucapkan la ilaha il Bayang no pak. Solati temen. Posoi kuat suka bersedekah. Tepak nazak itu gak iso muni la ilaha il langsung ketika sahabat ini melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Apa alkohol mau jadi orang tua? Seorang sahabat menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta. Bawa ala Muhammad. Wonten kanjeng Nabi. Alkomai tasik kagungan tiang sepak istri. Tapi kondisi ini sangat tua renta. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk menemuinya. Nemui siapa? Ibu Alkoma, Dan beliau berkata kepada utusan tersebut, katakan kepada ibunya Alkoma, jika dia masih mampu untuk berjalan memenuhi Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Tatkala utusan itu telah sampai kepada ibunya Alkomah. Dan pesan beliau itu disampaikan. Maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulo mawon, sing sowan dumateng ngarso dalem Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Ibu Alkomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur." Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku. Bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alkoma? Ya apa sih putra panjenengan Alkoma? Sang ibu menjawab, Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, lalu apa perasaanmu kepadanya? Dia menjawab, saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya dan dia durhaka kepadaku. Ngertos? mana nggih sembolati rajin Kanjeng Nabi. Poso nggih kuat, nggih seneng sodako tapi wani kali kulo luar biasa sayangi karo sing wedok tapi mboten meratosaken kulo sebagai ibu pun understand understand maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya kemarin sang ibu telah menghalangi lesan alkoma sehingga dia tidak bisa mengucapkan La ilaha il. Sehingga Alkoma tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Loh, ngoten kancing Nabi. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibu Alkoma, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih langgeng. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alkoma, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Sholat, puasa dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Understand? Boten enten artine salate posoe koyal alqoma nek panjenengan boten nyepuro insyaallah boten maafaken tasih muring-muring mawon teng alqoma. Paham napa mboten? Maka dia berkata, wahai Rasulullah. Allah sebagai saksi. Juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini. Bahwa saya telah ridho pada anakku Alkoma. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alkoma sudah bisa mengucapkan syahadat atau belum. Barangkali Ibu Alkoma mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alkoma dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan Ibu Alkoma telah menghalangi lesannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alkoma pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihat dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Lalu dia dekat kuburan itu beliau bersabda. Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor. Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya. Dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Para malaikat sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun Kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah bergantung kepada ridhonya dan kemarahan Allah bergantung pada kemarahannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Amal yang paling dicintai Allah. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang. Seluruh yang hadir dan para pemirsa TV9 di mana saja berada. Saya doakan mampu tampil senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Pak. Pak. Mari krungu iki manesuk iki ya Allah, ibu ini dihormati temenan. Ditukokno sarapan sing bergizi standar. Napa, Pak? Insyaallah sering saya katakan jadikanlah makananmu sebagai obat. Jika tidak kamu akan meminum obat. Ojo medit-medit. Rezeki sing Allah paling paringaken dumateng panjenengan iki dulur selain disyukuri ayo dinikmati. Semboyan hemat pangkal kaya itu penting ditinjau kembali. udah lili bang medit. Hemat ya penting tapi kan nemenan waduh remek, Pak. Mbok nyambut gayung lembur tapi mangane gak dijogo. Ya Allah. Pirang-pirang amal Masya Allah dunia Masya Allah Karena diniati bagus di elmoni Menjadi amal yang bermakna Beberapa kewajiban Masya Allah Akan hilang begitu saja Tidak bermakna Karena tidak di elmoni Ataupun niatnya salah Muka-muka tadi keterangan sing barokah. Muka-muka tadi keterangan sing manfaat. Insyaallah. Sing nomor telu amali kaulo. sing paling dicintai Allah adalah jihad visabilillah. Jihad visabilillah pada hadis ini harus dipahami secara cerdas Jihad jangan sekedar diartikan perang saja. Tapi malam ini kita artikan Kulo kali sembaya panjenengan Soyo, para pemirsa TV 9 di mana saja berada. Saya mengajak kepada dua hal. Mari jihad melawan kebodohan dan jihad melakukan perbaikan ekonomi. Stop. Diterang nggih jihad melawan kebodohan. Ngaji ya sing temen, golek guru sing sanad keilmuane sambung Kanjeng Nabi supaya oleh tetesi banyu sing bening rembes sing mati. Ojo bekel-bekel, ojo bosen-bosen ngaji. Sebab kula kali zaman harus punya semangat dan kesadaran untuk jihad melawan kebo. Tidak ada kefakiran yang lebih menjadikan daripada kebodohan. Melarat dunia ya soro ya loro. Loroan mana melarat ilmu. sedalam amat. Engkau ditulis ya Mai ngaji yo ya sing temen golek o guru sing sanat keilmuane sambung marang Kanjeng Nabi supaya oleh tetes si banyu sing bening rembes sing madu understand yang nomor dua kita hendaknya mewujudkan jihad melalui perbaikan ekonomi makmurno masjid penting. Makmurno bangun masjid penting. Makmurno masjid penting. Pentingan mana memakmurkan ekonominya jamaah masjid. Saya ulangi. Bangun masjid penting. Makmurno masjid penting pentingan maneh makmurno ekonomi ne jamaah masjid sebab uang iku nek fakir ide kufur timbang imani uang iku nek fakir akal sehatnya sering tidak jalan. Daya objektivitasnya memandang masalah sering kabur. Gampang katut angin. Masya Allah sering tidak punya pendirian. Maka kita hendaknya istiqomah berjuang melalui perbaikan ekonomi. Sampai tak dongaknya punya ekonomi yang mapan suki kabeh. bisa tuku motor kabeh. Awakmu bisa tuku bis ya. Eh? Insyaallah sampean banser trek. Berarti nek iki dijapai mbak Allah, aku nek ngaji ya gawon. Pengajian nang bumi selawat numpak trek. Masya Allah. Amin ono. Iki sing ngamin iki campur malaikat mandi. Awakmu tuku sawahe. Rupane gak patek seneng motor kon. Gak iso nyopir. Masyaallah, lamun nyopir awakmu gak gelem delok spion. Lah wong nyopir ini gak gelem delok spion, nobrok napa mboten? Wis tak tungane tuku sawah tambak ngene ya. Insyaallah cocok kula ngomong. Insyaallah. Awakmu tuku ruko limo. Berarti bangun masjid ngene iki penting. Makmurno masjid pentingan mana memakmurkan ekonominya jamaah masjid. Supaya sudah di tangan dok dokur, gak tangan dok disor. Oh, wong bangun masjid, masya Allah, nek sing dudengi uang soge, beres nama mboten? Lah gak duwe utange akeh duding-duding bangunan masjid. Kira-kira iku mari apa pancet? Mulai sering saya sampaikan bangun masjid gak usah panitia Cukup telu. Siji golek kiai sing mandi dungane. Sing kuat rokok sujute, sing gelem ngumat no tasbih. Loro golek wong sugih sing gelem torok. Telu golek wong melarat sing gelem tandang. mari masjid golek o kiai sing mandi golek o wong sugi sing gelem torok golek o wong melarat sing gelem tandang selesai Lah sing galai ruwet iku sing sugih gak gelem torok, sing melarat maido ae. Mulai bangunannya gak mari. Duwe masjid keliling gak ndelok model. Wayu tentu situ Bondo, Pasuruan, Malang, Masya Allah. Akhirnya ini masjid entek. Durung oleh gambar, durung oleh model, duwe ini masjid entek dikenglencer, wong-wong tak mirip Mas. Ini nek zaman bangun masjid kau usah lancar orang-orang tak buka indo ini. Butuh arsitek eling Turki, Spanyol, sama masjid insyaallah Jawa, masjid insyaallah Kalimantan, Sumatera ada semua model. Tadi klik klik klik klik. mustak tak tungakno seger waras Berkat kuat terakhir sing ekonomine soro uripe soro eh dagang gak jodoh urusan ini buntu eh tak kai solusi tolong bektine nang wong tua loro ne ditambah wis ta nek anak kok bener-bener bekti karo wong tuane ya Allah urusane kula wancar, ae Nek wong tua sampean wis mati, sampean dongakno, sampean jalukno sepuro. Sampean sambung konco-konco. Eh bapak ibu sampean. mulia mulyakno teman teman nih bapak ibu sampean. Nek sampean sakit ngoten minangka bekti panjenengan dumateng tiang sepa panjenengan, sepeninggal tiang sepa panjenengan. Understand? Sampean penuhi insyaallah janjine sampean sauri utang utangnya Sampin sambung silaturahim sanak kekerabatan yang ada hubungan darah kali bapak ibu sampean sing sumare. Kan ruah iku dulure iku cepenang sampean sambung kabeh. Lho nek sampean iso ngono, minangka bekti sampean nang wong tua sampean sepeninggal wong tua sampean understand yes. dikai rezeki jembar insyaallah nang masjid ndele 10 juta ya Allah Kula sodako teng masjid. Ganjarane kulo kayaknya bapak ibu kulo sing sumare. Sampai sampai dan manfaat. Sedekah atas nama mayit tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ulama. Paham, Pak? Gus Ali. Ana sedekah dikekekno uang apa gak kemana? Sopo sing ngomong? Tunggale ngajina wong tuwa wis sumari lho tetep ya oleh sampean ya oleh bapak ibu sampean ya oleh. Aja nganut wong goblok-goblok. Wong ngaji kok ngajak wong tuwa lagi gak kumanan. Iku bahasa basman. Tangga iki lho. Basman ben kan dibanyolan kon rene arep apa kan. Apa-apa? Nek kon apa-apa arep aku gak. Iku bahasa basman. Nanti saya tak dengan jembar rezekine. Insyaallah mlayu ngulon ngono bangunan pondok. Usali niki kula sedekah atas nama bapak ibu kula sing sampun sumare. Mboten kata-kata yai 300 juta mawon. Uh, kebahagiaannya tidak bisa saya gambarkan dengan kebahagiaan yang ada di dunia sing diterima ibu sampean alam kubur.